Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al Al-Baiquniyah disyarah oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin alaih. Terakhir kita ambil adalah bacaan atau ungkapan al-muallif yaitu Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah wa man yukhalif mala wal maqlubu qismani pembahasan mengenai hadis yang syad sama hadis yang maklub. Hadis maklub itu hadis terbalik. Hadis hadis yang syad itu hadis yang ganjil. Seorang perawi menyendiri dengan satu riwayat atau satu hadis yang apa? Yang para perawi yang lainnya tidak membawa riwayat atau hadis tersebut. Nah, barakallahu fiikum ya. Naam. Pastikan ada kerenggangan. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Kata beliau, "Wa nusammi al-hadits alladhi yuqabilu syad bil mahfud." Kita ulangi ini dulu ya. Kemarin kita baca masalah yang hadis syad. Jadi seorang perawi yang sikoh menyelisihi para perawi yang sikoh yang lainnya yang lebih banyak atau yang lebih sikoh. Oh ya? Seorang perawi yang sikoh menyelisihi para perawi sikoh-sikoh yang lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih sikoh orangnya. Paham belum ini? Antum paham belum? Ewa. Jadi seorang perawi fikoh menyelisih para perawi yang lainnya yang lebih sikoh atau yang sikoh yang sama tapi jumlahnya banyak. Paham belum? Paham belum atun? Nah, menyendiri dengan suatu riwayatnya. Riwayatnya namanya riwayat syadzah. Riwayat yang ganjil. Paham ya? Sudah kita lewati berkali-kali, mau atau tidak, nah barakallahu fikum, senang ataupun enggak, hadis mengenai riwayat yang dibawa oleh siapa? Zaidah bin Qudamah mengenai gerak-gerakan jari jemari. Paham ya? Ada orang baru misalkan baru datang, biasanya gini-gini yang belum belum paham ya, karena yang dia pelajari sifat salat Nabi karya al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau merajihkan apa? Ziyadah gerakan ini adalah apa? Ziyadah makbulah. Benar, kita katakan ziyadah sikoh makbulah kalau tidak menyelisih para perawi yang sikoh yang lainnya. Tapi kalau menyelisih para perawi sikoh yang lainnya dikatakan ziyadah syadzah tambahan yang ganjil. Jadi nggak perlu antum gerak-gerakkan tangan gini. Semakin cepat semakin lari saya setannya katanya. Ya. Jadi awalnya pelan-pelan gini, lama-lama atau cepat sekali itu. Dulu pun kita pernah seperti itu karena belum tahu hukumnya. Setelah, setelah, setelah tahu hukumnya ternyata riwayat tadi itu ziyadahnya yang bawa siapa? Zaidah bin Udamah rahimahullah. Beliau sikah. Beliau sikah cuman menyelisih para perawi sikah yang lainnya yang lebih banyak bahkan lebih sikah tidak membawa tambahan tersebut. Paham belum? Jadi kalau kita mengingatkan saudara kita atau teman kita ya semampunya, nggak perlu maksa. Dia mau nggak mau urusan dia, dia gini, gini biarin aja. Ganggu sebelahnya nggak kira? <laughs> Allah Ustaz. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya. Karena jumpa di pondok-pondok itu biasanya dulu loh. Karena yang dipelajari kitab sifat sholat Nabi karya siapa? Al-Imam Al-Albani. Bagus kitabnya. Cuman beliau menguatkan tadi itu tambahan Zaid bin Qudamah menggerakkan jari jemari tadi itu. Jari telunjuk tadi ya. Naam. Kita nah, lihat di sini. Dan kita namakan hadis yang lawan dari syarat itu mahfud. Jadi kalau ada dua hadis, perhatikan ada berapa? Dua hadis, yang satunya syad, satunya mahfud, itu jangan diambil yang syad. Ambil yang mahfud. Mahfud itu terjaga. Paham ya? Terjaga terus itulah yang kuat gitu loh. Diambil yang mahfud tadi itu contohnya kita lihat. Wa misaluhu contohnya hadis wudu'in Nabi SAW Anahu tawaddaa bahwasanya Rasulullah suatu ketika wudhu. Fa akhadha li ra'sihi ma'an ghaira fadli yadayhi. Ini perhatian Bapak ini. Ada hadis mengenai wuduknya Rasulullah SAW bahwasannya Rasulullah suatu ketika wuduk mengambil air untuk kepalanya itu bukan air sisa tangannya. Amulum? belum? Antum kan biasanya wuduk, ya enggak? Eh? Nah, kemudian ketika sampai di kepala, nah itu Rasulullah mengambil airnya bukan air sisa dari tangannya tadi. Dia ngambil air sendiri ini. Paham ya? Kepala. Paham belum? Nah, kita lihat. Ai lamma arada an yamsah ra'sah akhadha ma'an fa famasahahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Maksudnya Rasulullah ketika ingin mengusap kepala tadi, Rasulullah ngambil air lagi itu loh. Mengambil air akhirnya diusapkan untuk ke kepala tadi air yang bukan sisa tangannya. Belum air baru. Belum antum? Nah ini kita lihat dulu. Hakadza ja'a fi sahih Muslim inilah yang datang dalam sahih Muslim. Paham ya? Yang datang salam Muslim seperti ini, yang seperti kita lakukan itu kan. Nah, barakallahu fikum Antum kan kalau misalkan sudah ya, kumur-kumur, kemudian sudah selesai semuanya, ketika giliran kepala itu kan biasanya ada air, ambil air lagi, ya enggak? Nah, bukan air sisa tangan tadi loh. Paham belum? Nah, itu yang dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayat Ibnu Majah, tapi ada riwayat dalam Sunan Ibnu Majah, annahu masaha udhunai bima'in ghairi fadli ra'sih. Nah, ini. Ini kalau Ibnu Majah. Rasulullah mengusap kedua telinga dengan air yang bukan sisa air kepala tadi, ngambil air lagi. Kepala sendiri gini. Orang awam ya gitu ya. Antum lihat aja kalau enggak percaya. Kalau antum menyaksikan insyaallah enggak tertawa karena memang seperti itu mereka, ya enggak? Nah, karena mereka gini, ini pecinya gini, gini, gini, gini. Itu anak sering lihat itu ya, kalau antum lihat ya nanti lihat ada kapan-kapan orang awam yang seperti itu. Nah, yang sahih bagaimana sekali saja. Nah, air sudah tadi kan? Air yang sudah kita ambil tadi langsung sekali jalan gini, set. Muqaddimah ra's ya, awal kepala ini gini ke belakang, ditarik ke depan lagi. Nah, langsung nyambung ini. Nah, masukkan ini. Apa namanya ini? Jadi telunjuk masukkan sini, diputarkan sini. Dah clear, selesai. Apa? Penting ada airnya enggak itu? Enggak eh, masalah. Kan enggak mungkin antum airnya satu gini nanti biuk itu nanti Allah <laughs> Ustaz. Nanti malah basah semua rambutnya memang gitu memang. Antum kalau ngusap kepala airnya banyak banget. Enggak kan? Airnya cuma gini enggak ada. Ya enggak, enggak mungkin airnya di sini virus gitu, di gini kan enggak mungkin. Airnya di ambil tadi gini kan langsung aja gini. Satu paket terus jalan langsung. Nah, dalam riwayat Ibnu Majah kepala tok gini, ngambil air lagi untuk telinga. Nah, ini yang sering dilakukan orang awam seperti itu biasanya. Gini gini gini gini dulu baru itu ada. Allah musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Fakhtalafatir riwayatan. Akhirnya dua riwayat ini kan berbeda gitu loh. Fariwayatu Muslim dalam riwayat riwayat Muslim annahu akhadha ma'an jadidan limas ra's ghairu ma'il yadain. Dalam riwayat Sahih Muslim Rasulullah itu mengambil apa? Mengambil air yang baru untuk mengusap kepala eh, bukan dari air yang dua tangan tadi itu. Tangan selesai kan tadi? Tangan selesai ngambil air baru itu benar. Tapi yang dalam Ibnu Majah itu lain. Kepala sendiri, untuk telinga sendiri itu loh. Paham belum? Ayo ya, kita lihat. Wasaniyah yang kedua, anahu akhadha ma'an jadidan limashil udhunain. Riwayat yang kedua dalam Sunan Ibnu Majah, perhatikan baik-baik ini ya. Rasulullah itu mengambil air yang baru untuk mengusap apa? Telinga. Di telinganya air baru, bukan air tambungan kepala tadi. Khair masahabi ras itu air yang bukan dipakai untuk mengusap kepala tadi. Qala Ibnu Hajar fi Bulughil Maram, Al-Imam Ibnu Hajar al hafiz siapa namanya? Ahmad bin Ali rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram beliau mengatakan, "Anil awal innahu mahfud." Yang pertama itu yang terjaga terjaga dari kejanggalan yang pertama tadi itu yaitu dalam riwayat sahih Muslim. Ayo na'am. Yakni anna riwayat Muslim hiyal mahfudhah. Riwayat dalam sahih Muslim itulah yang terjaga, itulah yang diamalkan. Wa riwayat Ibnu Majah takunu syadzatan. Riwayat Ibnu Majah itu menjadi riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil. Jadi kalau antum mau ngusap kepala enggak perlu ngambil air lagi untuk yang telinganya, langsung satu paket. Paham ya? Satu kali jalan air nah tadi kan langsung kepala gini diawali mukadimatur ra's ini awal kepala ini ya. Ini. Belakang gini, langsung ke depan lagi gini, eh, langsung putarkan ini aja. Nah, gini. Atau gini-gini kan enggak masalah, khawatirnya ada sesuatu yang mengganjal. Kotor-kotoran yang ini kan Jempolan ini putarkan. Sudah. <laughs> Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya seperti itu maksudnya. Karena apa? Karena kalau orang-orang awam yang nggak sholat atau melihat kotor banget telinganya ini. Antum lihat aja enggak percaya. Hitam-hitam sini karena mereka enggak pernah wudu. Wudunya aja keliru, cuman gini-gini. Paham ya? anak hanya kan berkali-kali orang-orang awam yang jauh dari salat, antum lihat bagian sini, keraknya banyak sekali ini, kotor banget. Kalau ahlu sunnah atau orang udah paham wudu, insyaallah bersih ini, sebentar ini. Karena tangannya tadi itu. Nah, ini dari gini-gini kan, jempolannya pun ikut. Lihat ini. Nah. Iya kan? Bersih insyaallah. Paham ya? Nah, baru virus-virus Allah hilang ya. Bismillah. Naam. Allah musta'an. Kita ambil dikit lagi. Ya. Wala bil mukhalafah bi mujarradi ma yanqadih fi dhihnih annahu mukhalif. Jangan semata-mata menghukumi riwayat itu berselisih. Paham ya? Riwayatnya menyelisih. Cuman semata-mata yang apa? Semata-mata yang dianggap jelek di benaknya. Oh berarti ini menyelisih. Jangan gitu. Tapi cek lagi benar atau enggak menyelisihnya. Menyelisihnya itu benar atau tidak dicek lagi. Bukan semata-mata wah ini kayaknya enggak cocok ini. Kayaknya di benak kita enggak cocok. Nah, bukan itu. Bal yajibu an yata'ammal wa yufakir wa dur wa yuhawil jamak Bahkan wajib bagi dia untuk memperhatikan ulang, memikirkan dan melihat serta berupaya untuk menggabungkan, mensinkronkan. Paulun, Ini hadisnya ini bisa disinkronkan atau enggak? digabungkan bisa atau tidak jangan wah ini hadisnya ini riwayat ini menyelisih cek dulu gitu loh maksud pahamnya paham maksudnya ya maksudnya tidak bermudah-mudahan li'annaka idza hakamta bil mukhalafah karena kalau kamu sudah menghukumi dengan mukhalafah riwayatnya berselisih summa qultu summa qulta anusani. kemudian engkau mengatakan hadis yang kedua innahu syadz berarti ini syadz ini ganjil dia ngomongnya kayak gitu fa ma'nahu annahu ghair kalau sudah syadz itu enggak diterima gitu loh nah itu jangan bermudah-mudahan ngomong wah ini syadz Dicek dulu, cek ulang. Paham ya? Tapi untuk masalah riwayat Zaidah bin Qudamah itu kita enggak bermudah-mudahan. Syekh Mukbil bin Hadi Wadi'i juga menguatkan itu. Masa menguatkan tambahannya itu syadzah tambahannya. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat sini. Li'anna min syartis sahih al-maqbul alla yakuna mu'allanan wala syadzan. Karena termasuk syarat hadis sahih diterima itu apa? Hendaknya hadisnya tidak mu'allal, tidak ada penyakit yang merusak wala dan tidak ada keganjilan. Paham belum ini? Abdul Aziz Mahmum Esan? Ewa. Karena sudah kita lewati kan bahwasanya syarat hadis sahih itu ada berapa? Lima kan? Ada lima ya, secara globalnya. Ada lima atau berapa? Lima. Pertama ayakunan hadisu atau ayakan ayakun sanadu muttasilan. Perhatikan baik-baik. Syaratnya ada adalah sanadnya bersambung. Yang kedua ayakunar rawi mausufan bil adalah. Perawinya disifati dengan adalah. Yang ketiga, ayyakun rawi mausufan bidabti at Paham ya? Bidabti at Perawinya memiliki kekuatan hafalan yang sempurna. Yang keempat, al haditsu ay atau ayyakuna sanadu khalian minal illah al-qadihah. Syaratnya kosong dari apa? Dari penyakit yang bisa merusak. Paham? Yang kelima, ayyakuna sanadu khalian minasyudud. Hadis atau sanadnya tadi itu kosong dari apa? keganjilan. Lima syarat tadi dihafal. Paham ya? Itu syarat apa? Hadis sahih. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini kata beliau, Wa fa idza kana syadan fa innana sanarudduh. Kalau seandainya hadisnya syad, ganjil, pasti kita akan menolaknya. Fala yajuzu an dan hadits al-mukhalif, maka enggak boleh kita menolak hadis yang berseberangan atau berselisih bimujarradi mayan yanqadhih fi dhihn karena semata-mata yang tidak cocok dengan benak kita. Kalau teman tidak cocok dengan akal kita banyak kan, tapi jangan gara-gara enggak -gara cocok dengan akal akhirnya kita katakan oh ini syad, ini ganjil. Paham ya? Nah, jangan seperti orang-orang akalaniyun yang mereka mengandalkan akal, yang mereka menolak hadis sahih. Nah, seperti hadis apa kemarin? Mengenai apa? Dzubab, ya enggak? Hadis masalah dzubab, masalah apa? Dzubab itu apa? Dzubab. Masalah apa? Lalat, paham ya? Itu enggak sembarangan. Kalau akal memang enggak masuk. Alat lalat kok suruh masukkan ke dalam gelas loh. Kalau lalatnya lalatnya macam-macam lalatnya. Nah, itu perintahnya bukan untuk minum. Perintahnya itu kalau mau minum, dicelupkan dulu lalatnya. Karena salah satu sayapnya ada penyakit, satunya ada penawarnya. Itu kalau mau minum. Tapi kalau enggak mau minum ya enggak masalah. Jangan nolak hadisnya gitu loh. Oh, masuk enggak masuk akal Ustaz. Masuk lalat besar itu, lalat yang hijau itu ya. Allah musta'an kok masuk suruh masukkan. Kita bukan masalah mau minum atau tidak. Kalau mau minum, tafadhal, masukkan dulu. Tapi kalau enggak mau minum ya udah enggak usah ngingkari hadisnya selesai kan? Yakini hadisnya sahih. Orang aklaniun seperti itu enggak mandang ke situ. Ini hadisnya enggak cocok dengan akal. Ya Allah musta'an. Kita lihat. Falabu da min taammul fa innahu rubbama yabdu mukhalifan. Maka harus perhatikan lagi. Bisa jadi apa? Nampaknya itu menyelisihi, walakin 'inda ta'ammul la yakun mukhalifan. Tapi ternyata setelah direnungi kembali, ternyata apa? Enggak menyelisih secara dohirnya. Oh, ini kayak kayaknya berseberangan nih. Menyelisih, dicek lagi ternyata tidak menyelisih. Sama salah contohnya hadis walaupun ini nanti yang beliau kuatkan ini sebenarnya lemah ya. Beliau menguatkan tambahan ketika baca doa setelah apa? Azan. Ya, nanti kita lihat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Sampai situ sahih. Ada tambahan apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Nah, tambahan itu para ulama berselisih. Paham ya? Tentang sahih ataukah tidak. Yang rajih wallahu alam yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam dan juga Syekh Muqbil Hadil Wadi dan juga yang lainnya, tambahan tersebut tambahan yang tidak sahih. Jadi cukup sampai berhenti pada apa? Naam, wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'atta. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau menguatkan itu enggak berseberangan itu. Ada syawahidnya, ada penguatnya katanya kita lihat di sini. Innaka la tukhliful mi'ad, ba'dun nas qala inna ziyadata innaka la tukhliful mi'ad syadah. Sebagian manusia karena beliau menguatkan ini ya, sebagian manusia ada mengatakan tambahan innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyelisih janji. Ini tambahan yang syadzah, tambahan yang ganjil. Ini menurut beliau ya. Naam. Li'anna aktsarur ruwat rawahu biduni hadhihi ziyadah. Karena kebanyakan para perawi meriwayatkan tanpa ada tambahan ini. Fatakunu riwayatu man infarada biha syadzah. Maka menjadilah riwayat yang menyendiri dengan riwayat tambahan tersebut maka tambahan riwayat yang syadzah. Li'annaha mukhalifun mukhalifatun lisiqat wa in kana rawi siqatan. Ini penting ini. Ini kalau perlu digaris-garis ini ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan riwayat tersebut menyelisih apa? Riwayat-riwayat yang sikot yang lainnya walaupun perawi sendiri sikot Kesimpulannya berarti apa? Barakallahu fikum. Menurut beliau ini tambahan innaka la tukhliful mi'at itu tambahan yang penambahan apa? Yang warid, yang boleh gitu loh. Paham ya? Karena ada tambahan nanti ada penjelasan tambahan setelahnya. Tapi pendapat yang sahih, pendapat yang rajih cukup kita sampai apa? Wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'atta. Sampai situ saja. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Memang para ulama beda pendapat. Kesimpulan yang berikutnya yang namanya apa? Riwayat yang syadzah itu tadi itu. Paham ya? Seorang perawi yang thiqah, perawi thiqah, tapi menyelisih para perawi-perawi yang lain yang thiqah juga atau lebih thiqah tidak membawa riwayat tersebut. Paham ya? Sehingga riwayatnya menyendiri. Riwayatnya syadzah gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Lakinnahu yumkin an nakul tapi mungkin kita katakan la mukhalafatahuna. Kata Syekh Ibnu Saimin enggak ada penyelisihan di sini. anna hadhihi ziyadah la tunafi ma Karena tambahan ini enggak berseberangan dengan yang telah lewat. Bihaitu annaha la tukadzibuhu wa la tukhassisuh. Dikarenakan di sini apa? Nah, barakallahu fikum riwayatnya enggak ada yang mendustakannya, tidak pula mengkhususkannya. Wa ma tatba'uhu tabi'in wa huwa min du'ail mu'min. Tapi itu hanya semacam apa? Sesuatu yang muncul secara tabiat gitu ya, termasuk doanya orang-orang mukminin kama qala Allah anhum sebagaimana Allah berfirman tentang mereka rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful miyak kalau ini Al-Qur'an jelas kalau Al-Qur'an enggak boleh kita menentang ya enggak Al-Qur'an memang lafaznya ada tambahan itu ya enggak ada tambahannya innaka la tukhliful miyak memang kayak gitu Al-Qur'an tapi kalau hadis tambahan itu mungkin enggak eh, Doa dhaif mungkin enggak lo hadis mungkin tapi kalau Al-Qur'an jelas semuanya sahih itu kita enggak ngingkari Wa huna naqul wa huna taqul di sini kamu katakan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad dan utus dan bangkitkanlah Rasulullah pada tempat yang mulia yang telah kau janjikan sesungguhnya engkau tidak menyelisih janji nadhiru qaulina ta'ala ini sama seperti dengan apa firman Allah taala wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad jangan engkau bikin kami sengsara atau hina hari kiamat kelak sesungguhnya engkau tidak menyelisih janji fa hina idzin yahtaju ila an natasabbat fi mas'alati ziyadah hal hiya mukhalifatun aw ghair mukhalifah maka pada waktu itu kata beliau dibutuhkan lagi untuk menetapkan kembali permasalahan didudukkan kembali tambahan tersebut menyelisih atau tidak ai annana la natasarra' bil qaul bil mukhalafah ini benar kita enggak tergesa-gesa enggak terburu-buru untuk mengucapkan bahwasanya riwayat ini menyelisih li-anal mukhalafata ta'ni annahu la yumkinu jama' karena yang namanya menyelisih itu adalah maksudnya apa maksudnya tidak mungkin digabungkan disinkronkan amma idza amkana jama fala mukhalafata tapi kalau memungkinkan untuk jama' maka tidak ada penyelisihan tersebut tidak ada penyelisihan pada riwayat tersebut barakallahu fikum kesimpulannya riwayat atau tambahan tadi itu yang sahih tidak sahih ya yang sahih cukup sampai wa ba'athu maqaman mahmudul ladzi wa'adda Nah, enggak perlu antum tambahi innaka la tuhliful mi'at. Nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.